Masih kita berbicara tentang masalah ru'yah, dilihatnya Allah nanti yaumul qiyamah oleh penduduk surga. Sudah disebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan kemudian dalil-dalil dari hadis sampai pada ucapan syarih yaitu Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah wa kaifa ta'lam usul din al-Islam min ghairi kitabillah wa sunnati rasulih bagaimana engkau bisa tahu prinsip-prinsip dasar Islam kalau bukan dari Quran dan bukan dari sunnah Rasulnya SAW. Ini dari mana kamu tahu prinsip-prinsip Islam kalau bukan dari kitab sunnah? Wa يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه ala alihi wasallam. Dan bagaimana pula Al-Qur'an ditafsirkan bukan dengan tafsir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan dengan tafsir para sahabatnya. Semoga Allah meridai mereka alaihim ridwanullah. Alladzina nazzala al-Qur'an bi Padahal Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Waqad qala sallallahu alaihi wa ala alihi Sallam. padahal Nabi sudah bersabda man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar Siapa yang berbicara tentang Quran dengan ra'yunya maka siapkan siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka Hadis ini adalah dhaif ya. kalau dikatakan marfu' kepada Rasulullah SAW tapi kalau dikatakan qaul ya dari para ulama salaf na'am mereka para ulama dari kalangan salaf menyatakan man bi bi faqad akhta walau asab bahkan dibawa pula riwayat oleh Ibnu Katsir rahimahullah man bi ra'yihi faqad akhta walau asab siapa menafsirkan dengan rayunya maka dia telah salah walaupun kebetulan benar ini caranya sudah salah Walaupun kebetulan benar. Apalagi lafaz seperti ini dikatakan di sini dalam tahqiqnya dhaif, dikeluarkan oleh Tirmizi dan Nujarir. Man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bicara tentang Quran dengan ra'yunya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Qani bin a'azakumullah Walaupun hadis ini dhaif, jangan dikira maknanya kemudian salah. Maknanya adalah hak dan semua para ulama menyatakan dengan kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Jangan menafsirkan Al-Quran dengan pendapat sendiri. Jangan menafsirkan Al-Quran dengan saya nak sendiri, saya nak perutnya, saya nak pikirannya. Tetapi lihat bagaimana Rasulullah SAW menafsirkan. Lihat bagaimana para sahabat memahami. Lihat mereka. Karena mereka adalah umat yang terbaik. Dan mereka orang-orang Arab yang turunnya Al-Quran dengan bahasa mereka. Sehingga mereka lebih paham tentang apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafir riwayah dalam riwayat lain disebutkan Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Ini pun sama riwayat dhaif ya, yang tadi dikeluarkan oleh Tirmidzi, sedangkan yang lafaz yang kedua diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dan Ibnu Jarir. Ya. Ilatnya hampir sama yaitu dalam hadisnya ada seorang yang bernama Sa'id bin Jubair dan dia munkar munkarul hadis. Demikian dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Beliau meriwayatkan dan menyebutkan bahwa di rawinya ada seorang yang bernama Sa'id bin Jubair yang dia munkar. <coughs> Afwan. Eh, hadis beliau dari Sa'id bin Jubair munkar, eh, bukan Sa'id bin Jubair yang munkar. Hadis beliau dari Sa'id ibn Jubair munkar. Pidi Abdul A'la yang dhaif yang munkar adalah Abdul A'la khususnya dari Ibn Jubair rahimahullah. Baik. Qala rahimahullah wa su'ila Abu Bakr. ditanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu an qawlihi ta'ala tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala wafakihatan wa abba. Wafakihatan wa abba. Beliau ditanya tentang mana itu. Mal ab. Apa yang dimaksud dengan abba? Faqala ayy sama'in tudilluni wa ayy ardin tuqilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam. Langit mana yang akan menaungi aku? Dan bumi mana yang akan aku pijak? Kalau aku berbicara tentang ayat Allah, dengan sesuatu yang aku tidak ketahui ilmunya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya tentang wa fakihata wa abba, fakihah buah, sedangkan abba itu apa? Kata beliau, ayu sama'in tudhilluni wa ayu ardin tuqilluni. Langit mana yang akan menaungi aku? Dan bumi mana yang akan aku pijak? Kalau aku berbicara tentang Al-Quran dengan sesuatu yang aku tidak ketahui ilmunya. Artinya beliau sangat takut untuk berbicara tentang Al-Quran kalau tidak punya ilmu. Kalau tidak tahu makna-maknanya. Maka apa yang tidak tahu katakan Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu. وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله dan dalam hadis kemarin bukanlah penyerupaan melihat Allah dengan melihat matahari dan bulan bukan berarti menyerupakan Allah dengan matahari dan bulan. Pada hadis yang kemarin, ketika Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar lailatal badr." Sesungguhnya kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama ini, kata Nabi. Ini bukan menyamakan Allah dengan bulan, tetapi menyamakan ar-ru'yah bir-ru'yah, menyamakan cara melihat Cara melihat Allah kamu di dunia, ah, cara melihat bulan di dunia ini sama seperti kamu nanti melihat Allah Subhanahu wa taala atau melihat Allah nanti dalam surga sama seperti kamu melihat bulan. Yakni la tudamuna nafi. apa wajah syabahnya? Apa titik persamaannya? La tudamuna fi. Kamu tidak perlu berdesak-desakan. Tidak seperti nonton pertunjukan, berdesak-desakan, antri, tidak. Tetapi kamu di rumah-rumah kamu masing-masing bisa melihat bulan purnama. Demikian pula nanti dalam surga kamu di tempat-tempat kamu melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berdesak-desakan. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian gak akan berdesak-desakan dan gak perlu berdesak-desakan dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kamu melihat bulan purnama. Maka tasbih pada kalimat seperti adalah tasbihur ru'yah bir ru'yah La tashbihullahu bil qamar, la tashbihullahi bil qamar. Penyerupaannya adalah cara melihat dengan cara melihat. Bukan menyamakan Allah dengan bulan. Bal huwa tashbihur ru'yah bir ru'yah. Bahkan yang disamakan adalah cara melihat dengan cara melihat. La tashbihul mar'i bil mar'i. Bukan yang disamakan adalah yang dilihat dengan yang dilihat. Tidak. Walakin fihi dalil ala uluwillahi ala khalqih. Tetapi dalam kalimat itu menunjukkan faedah tingginya Allah di atas makhluk. Bagaimana kamu melihat bulan? Ke atas, menengadah. Karena bulan tinggi. Nanti ketika ahlul surga, ahlul jannah melihat Allah, juga mereka akan melihat ke atas. Berarti Allah aliyul a'la. Ini faedah penting juga. Yani yufi hadal hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluk-makhluknya. Qala Wa illa hal ta'qil ru'yah bila muqabalah. Wa man qala dan dikatakan wa illa hal ta'qil fa hal tu'qal ru'yah bila muqabalah. Kalau begitu bagaimana mungkin melihat tanpa berhadap-hadapan? Kalau kita menyatakan atau Nabi menyatakan bahwa kita melihat Allah seperti kita melihat bulan. Kemudian nanti melihat Allah eh, seperti melihat bulan, tapi Allahnya bukan di atas, di sini. Artinya tidak berhadapan-hadapan kan? Maka mana mungkin kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, bagaimana mungkin melihat tidak berhadapan? Kalau yang namanya melihat itu wajahmu matamu ke arah yang dilihat. Kalau menengadahnya ke atas berarti yang dilihat di mana? Ya di atas. Kalau Nabi menyatakan kamu akan melihat Allah seperti kamu melihat bulan, berarti di mana Allah? Di atas. Maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabb kamu yang paling tinggi, yang maha tinggi. Wa man qala yara la fi jihah falyuraji' Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, siapa yang berkata bahwa penduduk surga akan melihat Allah tapi tidak di arah manapun, fal yuraji aklo. Hendaklah periksa akalnya. Suruh ke psikiater. Suruh ke dokter jiwa. Waras apa enggak waras? Ia ya, memang melihat tapi tidak di arah manapun. ya rabbahu la fi jihah kata ahlul kalam. Ahlul kalam yang tengah-tengah karena ahlul kalam kebanyakan mereka menolak. Tidak mungkin Allah bisa dilihat. Tapi ada para muhannesin, Ada para banci. Yang kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Muhannesi mu'tazilah. Para banci-bancinya mu'tazilah. Siapa banci-bancinya mu'tazilah? Asyariyah dan yang sejenisnya. Ya memang nanti melihat Allah. Tapi la Tetapi tidak diarah manapun. Terus bagaimana melihat Allah tapi tidak di arah manapun? La fi jihad fauqiyah wala fi jihad kata wala fi jihad kata wala fi jihad kata. Allah tidak di sana, tidak di sini, tidak di atas, tidak di bawah. La fi jihad. Melihat Allah tapi la fi jihad. Maka kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, ya, sungguh ucapannya sangat pas. Ya. Man qala yara rabbahu la fil jihad falyuraji aqluh Siapa yang berkata bahwa Allah dilihat tapi tidak diarah manapun, hendaklah dia memeriksa akalnya. Suruh ke dokter jiwa. Fa imma an yakuna mukabiran li li'aqli wa fi aqlihi syai. Wa illa fa idza qala yara la ima la amama al-ra'i wala khalfahu wala an yaminihi wala an yasarihi wala fawqahu wala tahtahu radda alaihi kullu man sami'ahu bi fatratihi salimah. Selanjutnya, Ibn Abdul Is berkata, karena orang itu perlu diperiksa akalnya kenapa? Karena bisa jadi di akalnya ada kecerdasan. Tetapi dia sombong tidak mau menuruti apa yang dipikirkan oleh akal sehatnya. Ditentang akal sehatnya. Ini kemungkinan sakit yang pertama. Kemungkinan sakit yang kedua, benar-benar gila. Ya, ini dia sama sekali nggak bisa memikirkan dengan akal yang sehat. Ya. Wa fi aqlihi syai, di akalnya ada sesuatu. Memiliki sesuatu. Kurang dikit. Entah kurang seon atau kurang seperapat wallahu taala a'lam. Wa illa, kalau tidak begitu, mana mungkin dia berkata yara atau yura la amama rai. Allah dilihat, tetapi tidak dihadapkan orang yang melihat wala khalfahu, tidak pula di belakang orang yang melihat, tidak di kiri orang yang melihat, tidak di kanannya, tidak di atasnya, tidak di bawahnya. Kira-kira kalau ada orang yang berkata seperti itu, apa kata orang-orang yang mendengarnya? Rudda alaihi kullu man sami'ahu bi fitratihi salima. Orang ini akan ditentang, akan dibantah oleh setiap orang yang mendengarnya yang masih memiliki akal yang salimah, masih memiliki akal yang sehat. Ya. Tanyakan, bedakan ya. bedekan. Ya. Mungkinkah ada yang dilihat? Tetapi tidak depan, tidak belakang, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di atas, tidak di bawah. Kalau bukan khayalan, ya mimpi. Iya kan? Saya melihat, tapi bukan di depan, bukan di belakang, bukan di kiri, bukan di kanan. Nah terus di mana? Dalam mimpi. Lah mimpi itu khayal. Mimpi itu bukan sebenarnya. Tetapi yang dibicarakan dalam Quran dan Sunnah adalah hak. Bukan khayal, bukan mimpi, bukan dongeng. Kenyataan benar-benar penduduk surga melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Iyanan. Hadisnya menyatakan begitu. Iyanan. Makna iyanan artinya ru'yal ain. Kalau bahasa Indonesia dengan mata kepalanya sendiri. Melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ikhwanifiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya Ibnu Abdul Aziz menyatakan, li hadza alzama Mu'tazilah. Man nafal 'ulu bidzat binafi ru'yah." Oleh kata Mu'tazilah mengharuskan alzama artinya mengharuskan. Kata dia atau kata mereka, siapa yang menafikan bahwa Allah di atas, maka dia harus menafikan pula ru'yah. Ya. Kata Mu'tazilah yang sungguh-sungguh, yang gentleman. Ya. Siapa yang tidak percaya kalau Allah di atas, ya harusnya dia menafikan pula penglihatan. Tidak mungkin Allah dilihat. Karena Allah tidak di mana-mana. Karena Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Maka berarti Allah tidak bisa dilihat. Itu Mu'tazilah. Ya. Tetapi yang berkata Allah dilihat, tapi bukan di mana-mana, maka ini makhanis mu'tazilah mu'tazilah banci setengah-setengah wa qalu kaifa tu'qal ru'yah bighairi jihah kata mu'tazilah ini bagaimana mungkin Allah dilihat tanpa arah dimanapun tidak mungkin lihat kaifa tu'qal ru'yah bighairi jihah bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal memandang tapi nggak kemana-mana Bisakah kamu melihat memandang sesuatu tapi tidak kemana-mana, nggak sana, nggak sini, nggak sini, nggak sini, sini. Ya nggak mungkin. Ghairu ma'qulatu qal. Tidak bisa diterima oleh akal. Wa innama lam narahu fid dunya li'ajzi absarina. Adapun di dunia kita tidak bisa melihat ke arah manapun karena memang kelemahan mata-mata kita di dunia. Lalim tina'ir ru'yah Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat. Bisa nanti ketika mata kita sudah diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan. Kapan itu? Di surga, di jannah. Sesuai dengan berita Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. sallam syams Ida hadaq ra'il basar Fi syu'a'iha da'ufa'an ru'yatiha Contoh Jangankan melihat Allah Ta'ala di dunia ini Di dunia ini kita melihat matahari saja nggak sanggup kalau matahari sedang bersinar, sedang terik-teriknya, kamu mandang matahari, bisa melihat bentuknya kayak apa? Hah? Tidak bisa. Apalagi Allah yang akbar lebih besar. Wahijabuhun nur. Dan hijabnya adalah cahaya. Gak ada apa-apanya matahari. Berarti kalau di dunia kita tidak bisa melihat Allah, bukan berarti Allah tidak bisa dilihat, tetapi karena mata-mata kita di dunia lemah. Tidak mampu memandang matahari ketika bersinar terik. Tidak mampu. Apakah berarti matahari tidak bisa dilihat? Bukan. Mata kamu yang nggak mampu melihat. Matahari bisa dilihat, tapi mata kamu yang nggak mampu. Sehingga harus dengan bantuan-bantuan, filter-filter diberi filter ini, filter ini, filter ini, baru kemudian bisa dilihat matahari dengan bentuknya yang bulat dan kelihatan lekuk-lekuk yang di dalamnya. Mereka yang berupaya seperti itu baru bisa. Berarti mata kita yang lemah. Apalagi melihat Allah. Apalagi melihat Allah di dunia, maka Allah katakan lantarani, engkau tidak akan bisa melihat aku di dunia ini. Bukan berkata aku tidak bisa dilihat, bukan. Karena Allah bisa dilihat nanti yaumul qiyamah. Tetapi di dunia bali'adzirra'i bahkan karena memang si penglihatnya tidak mampu. Faidha kana fid daril akhirah akmalallahu quwal adamiyin. Ketika di akhirat nanti Allah akan memperkuat kekuatan anak Adam turunan manusia seluruhnya tentunya khususnya dalam jannah Kual ya. adamin hatta ataqu ru'yatihi. Allah jadikan mereka mampu sehingga mereka dalam keadaan bisa melihat dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Walihada lamma tajallallahu lil jabali kharra Musa sa'iqa. Oleh karena itu, ketika Allah menampakkan dirinya ke gunung itu di zaman Nabi Musa, maka gunung itu luluh lantah, hancur dan Musa kharra sa'iqa, tersungkur tidak sadarkan diri. Falamma afaqa, ketika sadar Nabi Musa alaihi salam dari pingsannya, beliau berkata alaihi salam. Subhanah, tubtu ilaik, masuci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu, wa ana awalul mu'minin, akulah orang-orang yang pertama beriman kepadamu. Biannahu la yaraka hayyun illa mat, bahwasanya di dunia ini tidak ada yang melihat Allah orang yang hidup kecuali pasti akan binasa, pasti akan mati. Walayabisin illa tadahdah. Tidaklah yang basah ketika melihat Allah kecuali akan mengering. Walihada kana al-bashar ya'jizuna an ru'yati. Oleh, oleh karena itu, para hamba, manusia-manusia ini tidak sanggup jangankan memandang wajah Allah. Di dunia ini nggak sanggup melihat malaikat sekalipun. An ru'yatil malak. Kalau fi suratihi, kalau malaikat itu dalam bentuk aslinya. Adapun ketika malaikat dalam bentuk manusia, Rasulullah SAW melihat. Ya. Tetapi malaikat dalam bentuk aslinya tidak mampu. Illa man ayyadahullah kecuali orang yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Rasulullah SAW Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Rasulullah SAW melihat sekali lagi Jibril dalam bentuk aslinya di sidratil muntaha. Demikian dikabarkan dalam surat An-Najm. Wan-Najm idha hawa. Qala ta'ala Wa qalu lawla unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amr. Allah berfirman mereka berkata, orang-orang musyrikin yang menentang Rasul berkata, "Laulan unzila alaihi malak." Kalau saja diturunkan kepadanya atau bersamanya malaikat. Kalau saja nabi itu diutus bersamanya malaikat. Kata Allah, "Walau anzalna malakan laqudiyal amr." Kalau aku turunkan malaikat, maka selesai perkara. Selesai urusan. Apa makna ayat ini? Kalau ghairu wahidin minas salaf dikatakan bukan dari satu orang dari kalangan salaf mereka berkata la yutiquna an yarawul malak fi suratihi makna ayat Allah tadi mereka enggak akan sanggup melihat malaikat dalam bentuk aslinya kalau diturunkan malaikat selesai urusan yakni binasa seluruhnya habis kalau anzalna alaihi malakan lajanahu fi suratil bashar kalau kami turunkan malaikat kata Allah niscaya kami akan turunkan dalam bentuk manusia. Kalau bentuk manusia, kalian akan protes lagi. Lihat, Allah Maha Tahu bahwa musyrikin hanya mempermainkan Rasulullah SAW. Coba kalau engkau benar-benar Rasul, turunkan bersamamu malaikat. Kalau diturunkan malaikat dalam bentuk aslinya, lakudiyal amr, akan selesai semuanya, beres, binasa seluruhnya. Maka kata Allah, kami akan turunkan kalau kami turunkan malaikat, kami akan turun ke dalam bentuk manusia. Dan kalian akan protes lagi. Wahina izin yastabih alaihim. Maka ketika itu akan bingung lagi, ini malaikat apa manusia? Yang manusia yang mana? Yang malaikat yang mana? Karena bentuknya sama. Allah turunkan dalam bentuk manusia. Hal huwa basyarun aw malak. Akan bingung mereka. Wa min tamami ni'matillahi alaina an ba'atha fina rasulan minna. Dan dari kesempurnaan kesempurnaan nikmat Allah atas kita bahwasanya Allah mengutus di antara kita seorang nabi dari kalangan manusia, dari jenis kalian sendiri. Min anfusikum, dari diri-diri kalian, ini dari jenis kalian. Wa ma alzamahum wa ma alzamahum mu'tazilah. Hadzal ilzam illa lamma wafaquhum ala annahu la dakhilal alam wala kharijahu lakin qaul man asbata mawjudan yura la fi jihah aqrab ila al-aql min qauli man asbata mawjudan qa'iman bi nafsihi la yura wala fi jihah Mu'tazilah menganggap seperti itu kalau Allah tidak di mana-mana ya berarti Allah nggak bisa dilihat Kenapa demikian? Mereka mengatakan seperti itu. Lama wafakuhum karena mereka cocok. Anahu la dakhilal alam. Bahwa Allah kata mereka tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Di mana itu? Ya tidak tahu. Itu kegilaan Mu'tazilah. Tidak di dalam alam ini, tidak pula di luar alam, tidak di mana-mana. Jadi pertanyaan yang salah kalau ada yang bertanya Allah di mana? Karena Allah tidak di mana-mana. Astagfirullah. Astagfirullah. Kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan kita perintahkan mereka untuk bertaubat. Minta ampun pada Allah Subhanahu Nabi SAW bertanya kepada seorang budak yang akan dimerdekakan. Dites oleh Nabi. Apakah dia beriman atau tidak beriman? Kalau dia, kalau beriman, merdekakan dia. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, Aina Allah, di mana Allah? Masa Nabi bertanya dengan pertanyaan yang salah? Aina Allah? Di mana Allah? Budak tadi menyatakan dengan tangannya menunjuk ke atas, Ini di atas sana. Ditanya, "Waman ana?" Siapa aku? Maka ditunjuk Rasulullah SAW oleh anak tadi dan kemudian ditunjuk ke langit. Engkau utusan yang di langit. Maka Nabi mengatakan kepada pemiliknya, kepada sahabat yang mulia, merdekakan dia. Fa innaha mu'minah i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan budak perempuan ini, sesungguhnya dia adalah orang beriman kata Nabi. Disebut mukminah oleh Nabi karena dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, aina Allah? Di mana Allah? Masa pertanyaan di mana Allah dikatakan salah? Masa Allah ditanya di mana? Allah tidak di mana-mana. Astagfirullahaladzim. Berarti dia menyalahkan pertanyaan Rasulullah, pertanyaan Nabi, pertanyaan utusan junjungan kita semuanya. Maka dia benar-benar menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala maha tinggi di atas arusnya. Kalau ditanya di mana Allah, katakan di atau di ketinggiannya. Jawab di atas arusnya. Jawab Allah Subhanahu Wa Taala di atas seluruh makhluknya. Ini jawaban yang hak dari Quran dan Sunnah. Ikhwaniddin azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Barang siapa menyatakan Allah tidak di mana-mana, falyuraji aqluh. Barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak di mana-mana, hendaklah dia ke rumah sakit jiwa atau ke dokter atau ke psikiater barangkali ada stres dikit. Barangkali bocor halus. Tahu bocor halus. Kelihatannya kalau ngobrol sepintas orang waras. Tetapi ternyata setelah lama kelamaan kelihatan kempesnya. Ban itu kan begitu kalau bocor halus. Ketika habis dikopak nggak kempes kok. Besoknya dilihat sudah separuh. Sepintas nggak kelihatan. Ternyata ketika sudah selambat laun, oh ada ngengnya sedikit di kepala. muslim yang saya hormati. Ini jelas karena apa yang mereka ucapkan sama sekali bertentangan dengan akal-akal yang sehat. Kalau Allah tidak di mana-mana, tidak di dalam alam, tidak di luar alam, berarti tidak ada. Berarti kalian kafir, menentang Allah SWT. Kalau menyatakan ada, ya mesti. Harus bisa dijawab, aina, di mana? Dijawab, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Allah maha tinggi, di atas seluruh makhluk-makhluknya. Di atas langit, di atas langit, di atas langit, di atas langit, di atas arasnya. Di atas seluruh makhluknya maha tinggi subhanahu wa ta'ala. Kita sebut Allah dengan kalimat subhanahu wa ta'ala. Apa makna subhanahu wa ta'ala? Yang diucapkan selalu. Ya. Subhanahu, maha suci dia. Ta'ala dan maha tinggi. Maha suci lagi maha tinggi. Makanya jangan disingkat SWT, SWT, SWT. Ah ini gak paham-paham kalau Allah maha tinggi. Ya. Ya. Demikian dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala bahwasanya mereka-mereka yang menyatakan bahwa Allah ada tapi tidak di mana-mana, Allah dilihat tapi tidak di arah manapun, maka mereka adalah orang-orang yang tidak waras. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.